Wan niyatu syartun li sairil amal dan niat adalah syarat bagi seluruh amalan. Biha salahu wal fasadu lil amal. Dengannya amal itu menjadi baik atau menjadi rusak. Ya. Nah, tapi perlu ditambahkan di samping yang menentukan amalan itu solah atau fasad baik ya, atau tidak diterima atau ditolak itu tidak cuma dengan niat, tetapi apa? Ada dua syarat. Ya. Jadi, enam Biasalah wal fasadul amal dengannya dan wabil mutabaah ya, dengannya yakni dengan niat dan dengan al mutabaah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutabaah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah. Maka apabila demikian, apabila diketahui bahwasanya enam amalan itu akan menjadi baik, akan menjadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua perkara ini, di samping niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tata cara di dalam berniat juga harus benar. Ya, tata cara berniat juga harus benar. Nah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fala syakka ya, idza taqarrara dzalika fala syakka anna mahalan niyyati wal qalb. Ya, maka apabila demikian yakni bahwasanya amalan itu akan diterima apabila niat ikhlas dan mutabaah sesuai dengan Rasulullah, maka niatnya juga harus sesuai dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, niat adalah tempatnya di dalam hati. Wa anna talaffudha biha bid'atun kama Zakarahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala wa ghairu. Dan bahwasanya melafatkan niat ini adalah perkara yang baru ya, yang menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dan selainnya ya, bahwasanya talafud bin niat bid'ah ya, talafud bin niat adalah bid'ah nah kemudian hal yasih ma'niyati al-qalbi an naqida at-talaffuz bil lisan ya, apakah sah kemudian ketika niat dalam hati ya itu disertai dengan mengucapkan dengan lisan anal asla fil ibadati at-tauqif ya. waruju ila nabi sallallahu alaihi wasallam wal mutaba'ati lahu walam yad walam yarid annahu sallallahu alaihi wasallam yatalaffat bi syai'in fi nawayahu bil ibadah sesungguhnya asal pada ibadah itu adalah at-tauqif at-tauqif artinya apa bersandar nas yang ada berdasar dalil yang ada ini ibadah Ya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, Rasulullah mencontohkan demikianlah cara ibadah. 6. Ya. Al asla fil ibadah at-tauqif waruju ila Nabi SAW dan kembali kepada Nabi SAW dan mengikuti beliau. Dan tidak disebutkan sama sekali tidak ada satu riwayat, tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwasanya beliau mengucapkan sesuatu nam dengan niatnya ya, tidak datang satu hadis pun yang menyebutkan beliau mengucapkan niat beliau di dalam niat-niat ibadah sehingga kita khawatir enam ya, amalan kita tidak diterima ya. Taib. Kemudian ba'dul ulama enam yara annahu yasra ya bitalafut atau atalafut bin niyah ya, sebagian ulama mereka memandang disyariatkannya talafud bin niat ya. yakni disyariatkannya mengucapkan atau melafatkan dengan niat istadallu biqali Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nusukil haji labbaik Allahumma umratan aw hajatan ya sebagian ulama berpendapat bahwasanya disyariatkan mengucapkan atau mengeraskan niat itu mereka berdalil dengan sabda Nabi atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam manasik haji yang mana Rasulullah ketika ihlal mengucapkan labbaik Allahumma hajjatan ya, atau labbaik Allahumma umratan. Ya, aku memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah dalam rangka umrah atau dalam rangka haji. Maka jawab jawabannya anna hadza nam min babil jahr bil manwi, laisa min babil jahr bin niyah. Maka jawabannya ini adalah dari bab al-jahr bil manwi. Yakni al-jahr bil manwi yakni menjahirkan apa yang diniatkan ya bukan menjahirkan niatnya nah lianna law talaffadha hadza wa lam yanwi fi qalbihi fala yasih hajjuhu ya karena sesungguhnya seandainya ada seorang yang mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau hajatan dia mengucapkan dengan lisannya tetapi tidak berniat di dalam hatinya maka fala yasih Hajuhu maka tidak sah niatnya. Ya, maka tidak sah hajinya. Ya. Kalau dia mengucapkan labbaik Allahumma hajatan, ya, eh, labbaik Allahumma umratan, tetapi hatinya tidak meniatkan, maka tidak sah nam hajinya atau tidak sah umrahnya. Nam. Wa hadza mithlu rajulin idza arada an yadhbaha faqala bismillahi Allahu akbar. Ya, fa hadza min babi al-jahr bil manbi. Seperti seorang yang Ketika mau menyembelih seorang mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, maka Bismillahi Allahu Akbar ini bukanlah niat, tetapi al-jahr bil manwi. Ya, jadi ketika menyembelih memang harus menjaharkan, menjaharkan nam dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nam. Fahada min babi al-jahr bil manwi. Nam. Wakadalika qaulu zaud li zaujihi nam anti talik. Demikian pula perkataan seorang ya, perkataan seorang terhadap istrinya anti tolik ya, engkau saya cerai sehingga dengan seorang mengatakan di dalam hati saja saya cerai kamu maka tidak tidak jatuh talaknya sampai keluar terlafatkan ya, ini adalah al jahr bil manwi kalau dia cuma dalam niat saya menceraikan istri saya maka istrinya tidak terceraikan ya sampai apa terjadi al jahr bil manwi ya, menjaharkan kamu saya ceraikan, jatuh talak satu. Ya. Kemudian rujuk, dia bilang lagi, saya ceraikan kamu, jatuh talak dua. Setelah rujuk, ya. bukan satu satu majelis. Nah, <clears throat> ini ini adalah al jahr bil manwi. Nah, sehingga ketika ada orang yang berdalis dan mengkiaskan dengan ini, maka ini adalah nah tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Seandainya nah bisa dikiaskan tentunya sekali-sekali Rasulullah SAW atau ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah sekali-sekali menyebutkan naam usolli fardho ya, dan seterusnya niat ya, atau mengeraskan niat tersebut. Ya, tetapi yang namanya sholat sehari saja lima kali ya. dalam seumur hidup berapa berapa kali tidak tidak terhitung. Enam. Masa sama sekali tidak tidak pernah terucap Rasulullah SAW mengucapkan mengeraskan niat yang di dalam sholat. Enam. Ya, sehingga Nah, niat di dalam sholat tidak bisa dikiaskan dengan niat, ya, tidak bisa dikiaskan dengan enam seorang mengucapkan labbaik Allahumma hajatan atau labbaik Allahumma umratan. Ya. Demikian pula tidak bisa dikiaskan dengan enam bismillah Allahu akbar ketika menyembelih. Ya, karena apa? Karena al-jahr bin niat berbeda dengan al-jahr bil manwi. Nah, ya. Taib. Kemudian waktu niat, nah, mata takunun niyah kapan Nah, niat itu teranggap. Ya. Waktu niat di awal ibadah ada siam. Waktu niat itu adalah pada awal ibadah, ya, sebelum ibadah mulai. Nah, dan berawal dengan dimulainya ibadah tersebut. Kecuali puasa, ya, kecuali puasa. Lau nawas salata fi baitihi thumma hadar al-masjida waftataha salata bitilka niyati jaza. Seandainya seorang itu meniatkan untuk sholat dari rumahnya, dia berangkat dari rumahnya berniat untuk sholat di masjid, berniat untuk sholat berjamaah di masjid, ya. Kemudian dia datang di masjid dan dia enam enam melakukan sholat dengan niat tersebut jaza, maka ini boleh, ya. Maka ini boleh, ya. Selama niatnya tidak tidak berubah, dia berangkat kemudian belok dulu ke pasar belanja belanja belanja, harus memperbaiki niat dulu, ya. Harus memperbaiki niat dulu. Nah, tapi kalau dia dari rumah niatnya saya mau sholat berjamaah ke masjid, kemudian sampai dia berangkat ke masjid, niatnya tidak berubah. Ya, niatnya ke masjid adalah sholat sampai dia takbiratul ihram. Maka yang demikian ini adalah diperbolehkan. Karena apa? Karena niat itu letaknya di dalam di dalam hati. Nah. Wa fil wudu indal ibtidai wudu atau ida akhadha asbanat at-taharah, Demikian pula di dalam wudhu ketika dia memulai wudhu atau ketika misalnya mulai dia mengambil sabun membersihkan tangannya bersiap-siap untuk berwudhu. Nam, ini juga juga boleh. Nam. Atau misal an yadhhaba ila nahri aw al-hamam li ajli tahara. Nam. Bi syartin an la yafsah an niyata wa la yantaqil bi amalin min ghairi jinsi salah. Nam. Bihaitsu yadhhalu auyan seahli sholah Nam. Demikian pula ketika dia sedang berangkat, dia pergi menuju sungai untuk mengambil air wudhu, atau dia pergi menuju ke tempat ya, tempat wudhu atau tempat kamar mandi. Nam. Dalam rangka untuk toharah, dengan syarat apa? Tidak membatalkan niat tersebut dengan syarat tidak berubah niatnya, ya. tidak berubah niatnya dan berpindah kepada amalan yang lain selain dari amalan-amalan yang berkaitan dengan sholat sehingga menyebabkan dia lupa dari niat tersebut. Ya, seperti tadi, dia mau ke masjid atau mau berwudu kemudian belanja dulu dan lain-lain. Nah, ini menyebabkan ya, niatnya itu nah, terlupakan ya, sehingga dia mesti memperbaiki niatnya tersebut. Ya. Dan ini berdasarkan nah, hadis Rasul SAW, Innamal amalu bin niat. Semuanya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Nah, Doib ini beberapa hal yang berkaitan dengan dengan niat. Nam dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat-niat kita demikian pula memperbaiki amalan-amalan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menerima ibadah seorang hamba kecuali terpenuhi dua syarat yakni ikhlas wal mutabaah Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa ingin berjumpa dengan Rabbnya, maka adalah dia melakukan amal salih. Amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia berbuat syirik di dalam peribadahan kepada Rabbnya dengan sesuatu pun. Yakni adalah dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hmm. Baik. Selanjutnya, qala al-mu'allif rahimallahu taala Ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wad-dar'i lil qaba'ihi. Ad-dinu agama mabniun dibangun di atas al-masalih. Ad-dinu mabniun 'alal masalihi. Agama dibangun di atas di atas al-masalih. 6. Kemaslahatan. 6. Fi jalbiha wad-dar'i lil qabahi. Ya. Fi jalbiha di dalam menariknya, dalam menarik masalah tersebut wa lil dan menolak kejelekan-kejelekan. Ya. Agama dibangun di atas enam kemaslahatan di dalam menariknya dan menolak kejelekan-kejelekan. Nah, dan ad di sini ad al-muradu bid-din asy-syariah. Ya. Yang dimaksudkan dengan ad dengan agama ini adalah asy-syariah. Nah, dan kata ad-din ma'khudun min fili diambil dari fi'il dana yadinu atau dana yadun. Nam, artinya adalah ato'a Ya, dana yadinu maknanya adalah ato'a Dana lahu yakni taat kepadanya. Ya. Sehingga seorang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala harus ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Dan Syariat Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai agama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19, Inna dina 'indallahil Islam." Ya, sesungguhnya agama yakni syariat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah al-Islam, hanya syariat Islam. Nah, ini ad-din. Nah, dan din dia memiliki makna yang banyak, ya. Memiliki makna yang banyak di antara juga makna din adalah membalas ya. Din maknanya adalah balas ya, atau balasan. Nah, sebagaimana Malik Yaumiddin ya. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat kamu akan dibalasi. Ya. Nah, <clears throat> demikian pula termasuk makna din juga ya. Dan yadinu adalah memperhitungkan, menghisap ya. Al-kayyisu ma dana man dana nafsahu seorang yang cerdik adalah seorang yang menghisap dirinya ya, sebelum kematiannya. Nah, ini makna secara bahasa ad-din dari kata dana yadinu atau dana yadunu. Ya, dan di sini din di sini dari nam yang bermakna ata'a yakni mentaati. Nah. Ad-dinu mabniun 'ala al-masalih. Al-masalih ya, wahiduha maslahah Masoleh ini adalah jamak, mufradnya adalah maslahah. Apa itu maslahah? Wahya al manfaah. Eh, maslahah itu adalah manfaah. Eh, ini maslahah. Nah, dan maslahah atau manfaat ini leisa walisat al maslahatu aidatan lillah eh, bukanlah maslahat ini atau manfaat ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala Jadi agama ini Nah, dibangun di atas masalah dan masalah ini manfaat dan kebaikannya bukan kembali kepada Allah. Ya. Kenapa? Dia Allah wal ghani karena Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Allah tidak butuh ya, kepada hamba-hambanya. Nah, Allah tidak butuh kepada kemaslahatan tersebut, tetapi kemaslahatan tersebut nah innamal maslahu maslahatu aidatun ilal khalqi. Tetapi kemaslahatan itu kembalinya adalah kepada hamba. Ya kemaslahatan, manfaat dan kebaikan itu kembalinya kepada hamba. Kalau hamba itu dia beragama, beribadah, mengikuti syariat, maka dia akan mendapatkan kemaslahatan. Tapi kalau hamba itu tidak mengikuti syariat, maka dia tidak akan mendapatkan kemaslahatan. Ini, ya. Jadi ad-dinu mabniun alal maslahah. ya, ad-dinu mabniun alal masalih. Agama itu dibangun di atas maslahah. Jadi setiap apa yang disyariatkan di dalam agama, kalau diamalkan pasti akan didapatkan maslahah ya, pasti akan didapatkan kebaikan, pasti akan didapatkan manfaat. Enam. Ya. Jadi kebaikan itu kembalinya kepada hamba, ya, kebaikan melaksanakan syariat itu Enam adalah kepada hamba. Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Ya, Allah tidak butuh kepada ibadah hamba-hambanya, tetapi ibadah hamba tersebut kebaikannya kembali kepada hamba yang melaksanakan ibadah tersebut. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah fuqara, kalian itu butuh, sangat butuh, kalian itu miskin dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyu dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya, al-hamid dan lagi maha terpuji. Naam. Jadi ayat ini juga dalam jadi nasihat bagi kita bahwasanya nam seberapapun harta yang ada di sekitar sungguh kita adalah fakir. Kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sangat tidak pantas kita membanggakan apa-apa yang ada di sisi kita. Naam, harta kita kalau dia tidak meninggalkan kita maka kitalah yang akan meninggalkan harta kita. Sehingga untuk apa kita membangga-banggakan dan merasa tenteram kepada harta tersebut dan tidak sebaliknya merasa tenteram dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini Ya, kita semua adalah fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala dalam segala urusan. Naam. <clears throat> Ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qabahi lil qabaihi. Ya. Naam. Jadi bait ini ya, tadamman hadzal bait anna syari'ata mabniyatun fi jalbil masalihi wa dar'il mafasid. Jadi nazam ini, naam bait ini, naam mengandung faedah bahwasanya syariat ini dibangun di atas prinsip naam jalbil masalih wa daril mafasid. Naam. Menarik maslahat, mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Ya, menolak mafsadat. Naam. Ini. Baik, <clears throat> ya, kita baca. Qala rahimallahu taala هذا الأصل العظيم wal qa'idatul 'ammatu yadkhulu fiha ad-dinu kulluhu. Naam. Dasar yang agung ini dan kaidah yang menyeluruh ini. Naam. Masuk padanya seluruh perkara agama. Ya, seluruh perkara agama masuk ke dalam kaidah ini. Fakulluhu mabniun ala tahsilil masalih fid dini wad dunya wal akhirah. Maka seluruhnya seluruh urusan agama dibangun di atas prinsip tahsilil masalihi fid dini wa dunya wal akhirah. Nah, dibangun di atas prinsip mendapatkan maslahah baik dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat. Nah, wa ala daf'il madarri fid dini wa dunya wal akhirah dan dalam rangka menolak seluruh kemadaratan baik dalam masalah agama, dunia dan akhirat. Fama ma amarallahu bi syai'in illa wa fihi minal masalihi ma la yuhitu bil wasfu. Maka apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya <clears throat> ya, maka tidaklah ada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan perintahkan dengan sesuatu kecuali padanya terdapat kemaslahatan ma la yuhitu bil wasfu yang tidak bisa diliputi dengan pensifatan ya yakni seorang itu tidak bisa menyebutkan seluruh maslahat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam. Wa ma naha an syai'in illa wa fihi minal mafasidi ma la yuhitu bihil wasfu. Dan tidaklah Allah melarang dari sesuatu melainkan di dalamnya terdapat mafsadat yang tidak bisa diliputi oleh pensifatan, yakni akal manusia tidak bisa membongkar seluruh nah, kemaslahatan yang Allah siapkan di dalam pelaksanaan syariat. Demikian pula akal ini tidak bisa membongkar, menyibak seluruh rahasia nah, mafsadah-mafsadah yang ada pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang makan daging babi misalnya. Nah, mungkin orang tidak mengetahui ketika dahulu kenapa Allah larang makan daging babi. Nah, Kata para ulama, mereka mengetahui. Nah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan seandainya tidak mengetahui, tetap daging babi itu haram, ya. Tetap daging babi itu haram dan bahwasanya memakan daging babi itu membawa mafsadah, membawa kejelekan. Dan ternyata di belakang hari diketahui ya, enam berbagai macam mafsadah-mafsadah yang ditimbulkan dengan enam sebab daging babi. Nah, dengan faidah ini pula kita mengetahui bahwasanya merokok itu haram. Kenapa? Merokok tidak mendatangkan masalah, justru mendatangkan mafsadah. Nam, justru mendatangkan mafsadah. Nam, Fa min a'zami ma amara Allah bihi at-tauhid Allah huwa ifradullah bil ibadah. Dan merupakan sebesar-besar yang Allah perintahkan dengannya adalah at-tauhid. Sebesar-besar perintah Allah adalah tauhid. Allah huwa ifradullah bil ibadah yang mana tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wa huwa mujtamilun ala salahil qulubi wa sa'atiha wa nuriha wa wa zawali adraniha. Naam. dan dia yakni ibadah itu dia mengandung seluruh kemaslahatan hati dan mengandung kelonggaran hati, juga bercahaya hati serta lapangnya hati dan hilangnya kotoran-kotoran hati. Nah, ya, dengan ibadah menyebabkan seorang hamba itu hatinya menjadi baik, hatinya menjadi longgar, hatinya bercahaya, nah, berbahagia dan hilang kotoran-kotoran hati tersebut. Wa fihi masalihul badani wad dunya wal akhirah. Demikian pula di dalam ibadah itu terdapat kemaslahatan badan, kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. 6. Wa ma Mana manahallahu anhu ashirku fi ibadatihi dan sebesar-besar yang Allah larang itu adalah syirik di dalam peribadahan kepadanya walladzi huwa fasadun wa madaratun fil qulubi wal abdani wad dunya wal akhirah yang mana kesyirikan ini merupakan kerusakan dan madarat kejelekan bagi hati dan badan serta dunia dan akhirat. Naam, kesyirikan ini membawa kerusakan. Yang paling beratnya adalah kerusakan hati. Ya. Dan tidak cuma itu, dia bisa membawa kerusakan kepada badan, dunianya dan akhiratnya. Nah, bagaimana membawa kerusakan badan? Bukankah mungkin pernah ada di antara kita mendengar ada seorang yang karena ingin mengharapkan kekayaan, ada yang disyaratkan oleh dukun, kamu tidur di comberan selama satu malam saja. Ya, ada yang demikian. Kamu harus makan mengambil 6 bangkai ayam yang disembelih tidak dengan nama basmalah atau harus minum khamr, eh, khamr, nam dan lain-lain dari syarat-syarat dari jin, nam yang ini merupakan kesyirikan. Ketika kita mengikuti dan tunduk kepada nam perintah jin, perintah syaitan, maka kita telah terjatuh kepada kepada kesyirikan. Ini nam yang paling beratnya, paling besarnya adalah merusak hati, ya, karena menjatuhkan dia kepada kesyirikan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa juga dia akan merusak badan dunia dan akhiratnya. Naam. Fa kullu khairin fid dunya wal akhirati fa huwa min thamaratit tauhid. Maka seluruh kebaikan di dunia dan akhirat maka itu adalah buah dari tauhid. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirati fa huwa min thamaratis syirk. Dan seluruh kejelekan di dunia dan akhirat itu adalah buah dari kesyirikan. Famimma amarallahu bihi as-salatu waz-zakatu was-siyam wal-hajj alladhi min fawaidi hadza insirahu sadri wa nurhu. Dan termasuk dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah salat. Demikian pula zakat, puasa, haji. Dan di antara faedahnya, ya, di antara faedah-faedah dari salat, zakat, puasa dan haji adalah insirahu sadri wa nurhu yakni lapangnya dada dan bercahayanya ya, lapangnya hati dan bercahayanya hati enam wa humumihi wa ghumumihi dan hilangnya kesedihan dan kegundahan hati tersebut wa nasyatul badani wa khiffatuhu demikian pula enam semangat semangatnya badan dan ringannya badan ya ringannya badan Nah, seorang yang tidak pernah berpuasa mengikuti hawa nafsunya terus mau makan apa yang nam maukan oleh hawa nafsunya mungkin akan semakin berat dan semakin berat ya. kemudian menyebabkan malas ibadah dan seterusnya. Nah, tetapi ketika seorang berpuasa nam bisa meringankan badannya ya, dan lain-lain. Wa nuru wa nurul wajhi demikian pula dan bisa membawa faedah akan bercahaya wajahnya. Karena kalau hati seorang hamba itu bercahaya, maka akan tampak di dalam wajahnya. Maka tidak mengherankan kalau orang-orang yang menyimpang dari petunjuk, orang-orang yang lebih suka mengikuti kebidahan, nah menyimpang dari bimbingan para ulama, nah kita mendapati wajah-wajah mereka seolah-olah tidak lagi bercahaya. Nah, yang tidak mau mengikuti bimbingan para ulama, di dalam beragama lebih mengikuti hawa nafsunya. Enam, seolah-olah tampak ya, cahaya tersebut. Enam, hilang dari wajah-wajah mereka. Enam, wasaatur rizki. Demikian pula faedah dari ibadah-ibadah tersebut. Allah lapangkan rizkinya. Enam, dan tidak mesti dalam bentuk secara nominal jumlahnya menjadi banyak. Tidak. Tetapi bisa jadi rizkinya kalau dibanding yang lainnya mungkin sama-sama. Tetapi dia merasakan kelonggaran di dalam rizkinya. Rizki yang Allah berikan ternyata cukup bahkan terkadang lebih. Walaupun jumlahnya sama dengan yang lainnya. Tetapi orang yang lainnya karena dia malas beribadah, nah, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasih rizki yang demikian tetapi masih saja terasa belum cukup. Kenapa? Karena hatinya yang merasa sumpek, ya. Hatinya merasa tidak longgar sehingga terasa rizkinya pun tidak terasa longgar. Nah, wal mahabbatu fi qulubil mu'minin dan itu juga akan mendatangkan kecintaan di dalam hati-hati orang-orang yang beriman. 6. Karena kalau sampai orang-orang yang beriman mencintai kita, ini akan berpengaruh terhadap hati kita. Ya. Berbeda dengan kalau misalnya kita ke sana ketemu orang yang memusuhi kita, ke sini ketemu orang yang membenci kita, ke situ ketemu orang yang cemberut wajahnya kepada kita, tentunya ini akan mempengaruhi hati kita. 6. Ya. Sehingga ini Nah, ibadah-ibadah tersebut memiliki faedah-faedah yang sangat besar, baik faedah yang kita rasakan di duniawi lebih-lebih faedah yang akan didapatkan oleh seorang hamba di akhirat kelak.